eh daiman yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Qala rahimallahu taala nafsuhu berkata beliau sendiri dalam syarahnya yang sebenarnya beliau memiliki tulisan sendiri Iya, syarah dari Tuhfatul Atfal yaitu Fathul Aqfal Kata beliau, qauluhu karena di sini kita mengambil dua syarah yaitu dari beliau sendiri dan juga dari Ad-Dabba rahimahullah. Qawluhu bismillahirrahmanirrahim qultu musta'inan bil sami'il alimi bismillahirrahmanirrahim Aku katakan kata beliau musta'inan disertai dengan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal bil qadir zat yang maha mampu yang mendengar yang maha tahu Bismillahirrahmanirrahim ay anzimul al atiyata aku susun asya dari bait-bait syair berikut ini Anzimu itu menazamkan yaitu membuat syair-syair berikut ini mutabarrikan bismillahirrahmanirrahim disertai dengan mengharap keberkahan kebaikan yang banyak karena barokah sudah kita ketahui itu maknanya al khairul kathir ya, kebaikan yang banyak disertai dengan mengharap keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah lagi Lagimah penyayang. bil basmalati wa bil hamdalati kama ya'ti. Ya aku mulai dengan basmalah wa bil hamdalah ya, dan juga hamdalah basmalah adalah singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah singkatan dari alhamdulillah rabbil alamin disebut dalam bahasa Arab yaitu an-nahtu. nahat Nahtu yaitu ja'alu kalimatain kalimatan wahidan wahidatan. Menjadikan dua kalimat menjadi satu. Ya, ja'alu kalimatain fa akthar kalimatan wahidatan. Menjadikan dua kalimat atau lebih satu kata. Ya. Jadi kalau ada dua kalimat atau lebih menjadi satu kata itu disebut an-nahtu dalam bahasa Arabnya. Kalau kita singkatan. Ya. Kalau kita singkatan. Cuma jangan ikut-ikutan, ya. Singkatan-singkatan kalau di Indonesia yang awal memakainya itu para musuh-musuh dakwah. Ya, Lukman Mbak Abdul LB apalagi. Ya. Disingkat-singkat sama mereka. dinahat mungkin tujuan mereka ingin nahat ya. jangan itu ya, Demikian pula Alhamdulillah disingkat dengan hamdalah Kama ya'ati sebagaimana akan datang Iktidaan bil kitabil azizi tiada lain dalam rangka mencontoh terhadap kitab Al-Aziz Al-Quran Al-Karim wa amalan bil ahadithil waridati dan dalam rangka beramal dengan hadis-hadis yang datang kita ketahui tentang faidah dari ibtida'il kitabah bil basmalah ini sering berulang-ulang. para ulama mereka mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Tentunya iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musta'inan bihi wa mutabarrikan bihi. Ya, disertai dengan mohon pertolongan dan mohon keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang dilakukan dan juga dalam rangka mengamalkan ini hadis-hadis yang datang tentang itu ya, tentang memulai segala sesuatu dengan basmalah ya, Bismillah dalam berbagai macam hal Rasul kita Alaihissalam mencontohkan sampai pun dalam kitabah dalam penulisan dari surat menyurat Rasul kita Alaihissalam ya, terhadap Azimir Rum Hirakal demikian pula dalam janjian Hudaybiyah dan dalam aktivitas yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang seperti makan ataupun keluar rumah dan doa-doa yang lain yang masyhur diawali dengan basmalah. ولا يخفى ما في البسملة والحمدلة مما لا نطيل بذكره اقتصارا على ما ذكره في الأصل dan tidak tersamarkan tentunya faidah yang terkandung dalam basmalah serta dalam hamdalah mimma dari perkara-perkara la nutilu bi kita tidak panjang lebar menyebutkannya ikhtisaran dalam rangka meringkas ala dzakarahu fil asli sebagaimana yang telah disebutkan dalam asal yaitu dalam matan karena tidak tersamarkan sering dan jelas ketika membahas keutamaan basmalah dengan hamdalah wa qawluhu masih beliau dan ucapan yaqulu roji rahmatil ghafuri ay yaqulu beliau mengatakan Sulaiman sendiri muammilun ihsan rabbi rabbihil ghafuri muammil itu sama dengan arti rajin ya. beliau berkata mengharap ihsana Rabbil Ghafur Ihsan Rabbil Ghafur Kebaikan Rabbnya Al-Ghafur Yang Maha Pengampun Ay al-kathirul maghfiratu Itu zat Yang maha banyak ampunannya ya. Al-Ghafur karena kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab termasuk dari sirah mubalaghah menunjukkan banyak sehingga Al-Ghafur itu zat yang maha pengampun ampunan Allah SWT luas dan mana al-maghfirah ay asatru al khataya falam yu'akhad 'alayha daiman bermakna al-maghfirah yaitu as-satr penutup atau tirai terhadap dosa-dosanya ya. maghfirah sebagai penutup atau tirai yang akan menutupi dosa-dosanya falam yu'akhad 'alayha daiman dan tidak dihukum atasnya ya, atas kesalahan-kesalahan tersebut ya, tidak dihukum atas kesalahan tersebut ya, titik harusnya di situ ya. Adapun daiman ini penafsir dari dauman dauman ini daiman itu makna al-maghfirah sehingga dahulu ya, helm-helm baja atau besi yang dipakai oleh seorang tentara dalam pertempuran itu disebut milfar. Ya, kenapa? Karena asatru sebagai penutup kepalanya ya, dari tebasan pedang ataupun yang lainnya. Ya, ketika dia memakai milfar tadi apa disebutnya alat perang yang dipakai di kepala apa kalau zaman sekarang ada yang tahu eh, kalau sekarang helm anti peluru eh, kalau dahulu helm anti pedang tadi eh, helm besi atau baja digunakan biasanya dalam pertempuran. Jadi katakan mighfar karena sebagai satu sih penutup kepalanya. Maka demikian pula dosa yaitu asatru satru wa 'anil khataya sebagai penutup dan ampunan dari dosa-dosa sehingga tidak dihukum atas dosa-dosa tersebut. Kemudian iman yaitu senantiasa beliau mengharap kebaikan dari Rabbnya Al-Ghafur Sulaiman Ibnu Husain Ibnu Muhammad dalam tabaqat yang lain disebutkan Ibni Syarabi Al-Jamzuri Al-Jamzuri di sini bil mim ba'dal jim. Bukan al-Jazuri tapi al-Jamzuri. Karena adanya mim setelah jim. Kama dzakarahu Sya'rani fi tabaqatihi syahiri bil afandi. Sebagaimana disebutkan oleh Sya'rani dalam tabaqatnya Sulaiman masyhur dengan lakob Afandi dengan lakob Afandi Afandi ini lakob yang konon digunakan oleh orang-orang Turki sebagai bentuk pujian ya. sebagai bentuk pujian itu dalam rangka penghormatan dalam rangka penghormatan. Seperti kalau kitanya tuanku gitu. Tuanku Imam Bonjol ataupun yang lain. Penghormatan saja. Dan Ajam Zuri ini nisbah yang dinisbatkan kepada suatu kampung yang bernama Jamzur. Ya, jadi ya di sini dinisbah. Jamzur ini suatu kampung yang berada dekat dengan Tanta kalau sekarang ya bahasa Arabnya Tonto Tonto ya, tanta kalau terjemahannya itu sebagai kampung ayah beliau Hussein dan Tonto atau Tanta ini di bawah kekuasaan negara Mesir Dan beliau disebutkan termasuk dari Syafi'iul Madhab Bermadhab Syafi'i Adapun biodata kelahiran beliau tidak disebutkan dengan tanggal yang pasti hanya saja disebutkan dalam beberapa terjemah biodata beliau beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 sekian. Ya. Karena ulama menyebutkan bid'in. Bid'in ini berarti apa? Bid'in wa sittina wa alfin uh, wa mi'ah ba'da al-alf. Ya, sekitar 1160 3 sampai 9 itu jadi tidak ada yang menyebutkan secara pasti yang mungkin itu beliau dilahirkan sekitar tahun itu hijriah ya. Kemudian dikatakan oleh Lama Ad-Dabba sebagai syarih selain beliau sendiri. Quluhu bismillahirrahmanirrahim. Qala an nazim rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh pensyair rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim ibtidaan bil basmalati ibtidaan haqiqiyan mulai dengan basmalah adalah permulaan yang hakiki yang benar وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء yaitu sebagai permulaan bima taqaddam Amal maksudi di depan apa yang dimaksudkan. Ya, kenapa? Karena yang beliau akan maksudkan akan datang. Ya sehingga apa? Dikedepankan di depan apa yang tidak beliau maksudkan. Walam yasbiq syai'un dan tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya Ya. Sehingga basmalah ini dikedepankan sebelum maksud dan tujuan yang hendak dikemukakan atau yang akan dikemukakan. Oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Wabil hamdalah demikian pula beliau mulai dengan hamdalah. Kama ati sebagaimana yang akan datang ibtidaan idhafiyan sebagai permulaan yang disebutkan kepada bismillah. Wa wal ibtida'u bima taqaddama amama maksudi sama. Memulai dengan hamdalah setelah basmalah itu adalah permulaan yang dikedepankan sebelum maksud dan tujuan yang akan dikemukakan. Wa in sabaqahu syai'un meskipun didahului oleh sesuatu yaitu oleh basmalah. Tapi tujuannya sama. Dikedepankan ya sebelum mengutarakan atau menyampaikan maksud dan tujuan. Itu semua iktidaan bil Quran yang dikarim dalam rangka mencontoh Al-Quran Al-Karim muamalan bil akhbar waridati fi dhalik dan bentuk pengamalan dengan akhbar yaitu berita-berita hadith-hadith yang datang dalam hal itu. permulaan mulai dengan basmalah dan hamdalah. Qauluhu Kemudian ucapan Nazim Kitab Dabba Beliau menjelaskan tentang ucapan jamzuri. Zuri Yaqulu raji rahmatil ghafuri Yaqul fi'lun mudari'un minal qaul Yaqul adalah fi'il mudari' Dari qaul ya. Qala yaqulu qawlan Dari qaul Menunjukkan asal katanya qaul ya. Kemudian fi'il yang Qala mudhari'nya يقول وهو إبراز حروف تفيد tufidu قول ucapan adalah ibrazu hurufin menampakkan huruf-huruf tufidu maknan yang diinginkan dengannya makna jadi mengubahkan menampakkan huruf-huruf yang diinginkan dengannya makna ya, tufidu itu berfaedah makna ya, ada maknanya atau huruf-huruf yang bermakna ya. Kalau ini kan kalau ditinjau menurut kita ya ucapan yang namanya ucapan itu terdiri dari huruf-huruf ya. yang huruf-huruf tersebut mengandung suatu makna itu penafsiran qaul saja di sini waraji fa'iluhu dan raji fa'ilnya yaqul fi'il mudhari mana fa'ilnya raji ya. berkata siapa yang berkata raji yang mengharap ya. sehingga raji adalah fa'ilnya yang namanya fa'il wa huwa marfu'un hukumnya dirafa'kan dengan dhamma atau penggantinya di sini apa bi dhammatin muqaddaratin dengan dhamma yang tidak diucapkan tersembunyi muqaddarah muqaddarah itu ghairu malfuh tidak terucapkan ya. Nah, di sana ada dhammah yang zahirah yang jelas nampak artinya terucapkan dan ada yang tidak terucapkan kalau terucapkan rojiun gitu kalau diucapkan lemahnya rojiu atau rojiun Kenapa domah ini tidak nampak, tidak terucapkan? Apa faktor penghalang dari pengucapannya? mana amin zuhuriha as-siqalu faktor mana yang menghalangi min zuhuriha dari penampakannya dari pengucapannya yaitu as-siqalu karena berat ini tiqal ini faktor berat yaitu as-siqalu fil lisan beratnya pada lisan ya, karena beratnya lisan untuk mengatakan rojiu kalau orang Arab kan senangnya yang ringan. Iya. Yang berat-berat ditinggalkan. Iya. Demikian pula dalam ucapan. rojiu. secara bisa-bisa rojiu, iya. tapi berat sehingga tidak ditampakkan, tidak diucapkan. Itu alasannya. Kenapa kau tidak nampak, tidak terucapkan? Ya domahnya karena fiqal Hey, ala lisan. Berat di lidah. Dan raji minar raja bil mad dari kata ar-raja dengan mad. Ya. Mad di sini sebagaimana antum ada alif ada hamzah. Apa itu raja? Wahwa kata beliau ta'alluqul qalbi bimarghubin fi husurihi ma'al akhdhi fi asbabil husuli Roja yaitu ta'alluqul qalbi terpautnya atau terkaitnya hati bimarghubin terhadap sesuatu yang diinginkan fi husulihi untuk mendapatkannya. tidak adanya keterpautan hati terhadap sesuatu yang ingin diperoleh, yang ingin didapat. Ma'al akhli fi asbabil khusuri disertai dengan menjadikan sebab-sebab tercapainya hal itu Tidak adanya keterpautan hati, keterkaitan hati terhadap sesuatu yang kita inginkan bersama menempuh sebab-sebabnya untuk mendapatkan hal itu. Wa illa kana tama'an madhmuman. Jika tidak jika tidak maksudnya jika tidak disertai dengan melakukan sebab-sebabnya untuk menggapai perkara yang kita inginkan dinamakan sebagai toma'an madmuman keinginan yang tercela ya. ingin sesuatu ya ingin pintar umpamanya ya. ingin mudah hafalan ya. atau ingin bisa mengikuti pelajaran tapi apa? Tidak merujak atau tidak tekun ya, dalam pelajarinya asal-asalan tidak dilatih ini namanya tomaan madmuman kalau tidak disertai dengan sebab-sebab untuk menggapainya dinamakan sebagai keinginan yang tercerah harapan yang tercela. Karena harapan yang terpuji yaitu disertai dengan melakukan sebab-sebabnya, mengambil sebab-sebabnya. Ya. Wa amalu dan roja kata lainnya itu al amal. Ya afan. Ya, kata lainnya adalah al amal. Ya. Atau definisi dari tamaan madmum ya. keinginan atau harapan yang tercela yaitu wahwal amal panjang angan-angan ya. didul ya'si sebagai lawan kata dari putus asa itu bisa juga bahwa ini kembali pada roja ya al aman sama harapan keinginan oleh karenanya diddul ya'si lawan dari putus asa al putus asa Kemudian wa rahmati bil jarri yaqulu raji rahmati. Ya, di sini dijarkan rahmati mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih ditinjau dari sisi bahasa qala walaula kitabatul ya'i walaula seandainya tidak tertulis yaknya fi roji yaitu pada roji kalau seandainya tidak tertulis yaknya pada roji jaza tanwinuhu maka boleh ditanwin kalau seandainya ya-nya tidak tertulis pada kalimat roji, maka boleh ditanwin. Berarti jadi apa? Kalau boleh ditanwin. Jadi apa? Jadi apa Abu Numan? Kalau dibuang ya ini tidak tertulis sehingga boleh ditanwin. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Bisa ya? Hah? Jadi rajun. Jadi rojin. Eh, rojin, maldin gitu. Asalnya maldiyun. Jadi kalau dibuang Isim apa? Yang diakhiri oleh ya. menkus ya. Maka ketika dibuang ya-nya tanwin kasroh ya, sebagai tanwin iwab pengganti dari huruf yang dibuang rojin itu kalau dibuang ya ya, ya. boleh ditanwin Rojin dan kalau dibuang ya-nya wa nasba rahma dinasobkan rahmatnya sebagai dan bihi sebagai maf'ul bihi ya. itu kalau dibuang ya berarti apa yaqulu rajin rahmatan ghafuri ya. itu kalau ditanwin rojinnya maka rahmah bukan mudhafun ilaih tapi maf'ul bihi dari isim fa'il sebagaimana kita tadi sebutkan dalam syarah yaqulu muammilun ihsana ya muammilun ihsana karena yang mengharap ihsana rabbih ihsana sebagai maf'ul bihi dari fa'il yang ya'malu amal al-fi'li ya, ada kalanya fa'il dia beramal seperti amalan fi'il isim fa'il padahal tapi amalannya terkadang seperti fi'il yaitu bisa menasobkan maf'ul demikian pula rajin secara bahasa rajin artinya mengharap berarti ada yang diharapkan kalau sesuatu yang di berarti apa maf'ul gampangannya ya maf'ul ini tadi bahasa kitanya cocok untuk dimasukkan kalimat yang di gitu. Terserah yang dipukul, yang dicuci, yang dimakan berarti setelahnya apa? maf'ulnya ya. sebagai objeknya, sasarannya. Itu secara ya Arab saja. Warahmatu fil asli dan rahmat pada dasarnya maknanya itu riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddul eh, taqtadi tafaddula wal ihsana rahmat adalah riqqatun fil qalbi kelembutan hati itu rahmat yang kelembutan hati ini taqtadi tafaddula wal ihsana menuntut tafadul pemberian dan kebaikan ya. sama anugerah tafadul ini ya dengan adanya kelembutan hati hal itu akan mengantarkan kepada tafadhul wal ihsan seseorang memberi dan berbuat baik hanya saja makna ini adanya pada manusia ya. adanya pada manusia tidak dibenarkan untuk Allah Azza wa Jalla. Makna rahmat seperti ini. Ya, kalau kita ya sebagai bentuk rahmat kita karena kelembutan hati. Dengan lembutnya hati kita maka akan muncul tafaddulan wa ihsanan ilal ghair. Kita bisa memberi dan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Itu ketika adanya kelembutan hati. tidak keras yang akan menyebabkan kikir. Jadi makna ini tidak benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia sebutkan wa makna muhalun fi haqqihi ta'ala. Makna yang seperti ini mustahil, muhal. Mustahil. Ada pada hak Allah Subhanahu wa taala bi'tibari mabda'ihi ditinjau dari awalnya jaizun alaihi bi'tibari ghayatihi dan boleh bagi Allah SWT ditinjau dari akhirnya tujuannya tapi ini pun tidak dibenarkan ya. ini tidak dibenarkan awalan wa akhiran ya. akhir dan tujuannya bagi Allah SWT makna seperti ini fa fi haqqihi ta'ala bi ma'na al-ihsan dan rahmat pada hak Allah SWT bermakna ihsan tapi ini pun tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan oleh muallik di situ pentaklik di bawah makna yang disebutkan oleh Ad-Dabba ini adalah ta'wilun li sifatir rahmah sebagai ta'wil terhadap sifat rahmat Allah Azza wa Jalla ya. kenapa? karena ihsan min athari rahmatillah Kebaikan yang Allah SWT berikan kepada hambanya itu adalah sebagai bentuk dari rahmat Allah SWT dampak dari rahmat Allah SWT bukan makna ketika Allah SWT menyayangi hamba-hambanya maka Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya sehingga ini semua tadi bentuk ta'wil terhadap sifat Allah SWT ar-Rahman Dan takwil tadi yang disampaikan oleh al dabba bermakna ihsan mukhalifun li'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Hmm. Menyisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita menetapkan ya, sifat rahmat bagi Allah SWT dengan sifat yang hakiki layak bagi Allah SWT tanpa terjatuh ke dalam takwid, ta'til, takyif ataupun tamthil. Karena sifat ini telah ditetapkan bagi Allah SWT Yaitu sifat Ar-Rahmah dan Maghfirah ya. Keduanya adalah sifat bagi Allah SWT Jadi situ sebutan ayat-ayatnya Wa Rabbukal Ghafuru Dhul Rahmah Wa Huwal Ghafuru Rahim Wa Huwa Arhamur Rahimin Inna Rahmatullahi Qaribu minal muhsinin Semua adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla Rahmah Tanpa kita mentakwilnya dengan makna lain wa rahmatun Warahmati wa rahmati jadi rahmah adalah mudafun ilaih ya rahmati sekaligus apa sekaligus menjadi mudaf lagi ya mudafun ilaih sekaligus dia menjadi mudaf lagi ya, dia punya dua pangkat ya, sebagai mudafun ilaih dari raji ya kemudian sebagai mudaf yang disandarkan kepada Al-Ghafur. al Ghafur mudafun ilaih minal gufri. Dan diambil dari kata Al-Gufri. Gufron, gufri. Tadi sebutan tadi maknanya wahwa satu syai'i wa taqtiyatuhu tirai dan penutup sesuatu itu al-ghufr ay satirul qaba'ihi wa dhunubi bi isbalis satri alaihi fi dunya wa tarkil muakhadati alaiha fil uqba yaitu penutup dari kejelekan-kejelekan dan dosa bi isbal satri alaiha yaitu dengan mengelurkan memanjangkan penutup atas dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan di dunia ya di ketika tirai tersebut Allah tutupkan itu ampunannya Allah SWT ampunkan terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya maka Allah tutup kesalahan-kesalahan di dunia tersebut dengan ampunan tersebut wa tarkil muakhadati 'alaiha dan Allah tidak menghukumnya atas dosa-dosa tersebut fil uqba yaitu di akhirat dauman mansubun ala naz'il khafidhi dauman dia dinasabkan eh, ala naz'il khafidhi dikarenakan nazail nazi itu dicopot diangkat maknanya itu dihilangkan al khafid yang mengkhafidkannya yang mengkhafidkannya di nazak dibuang dihilangkan yang menjarakannya dihilangkan Apa yang mengejarkannya? ei al-ghafuri fid dawami. Ya, fi yang harap rahmat Allah SWT zat yang maha pengampun fid dawam senantiasa yakni fid dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat di Sulaiman Az-Zamzuri beliau mengharap rahmat Allah SWT Al-Ghafur ya fi fid dawam ya, senantiasa di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena namanya manusia bukan hanya beliau, kita semua ya kita semua apa? sangat-sangat butuh pada rahmat dan ampunan Allah SWT di dunia dan di akhirat bukan hanya beliau kita pun ya, semua kita tentunya sangat-sangat membutuhkan terhadap rahmat Allah SWT ya, di dunia dan di akhirat daiman wa abadan di dalam ilmu i'rab ketika ada huruf jar huruf khafid huruf yang mengkhafadkan atau yang menjarkan itu dibuang maka majrurnya apa mansub majrurnya di nasab itu ketika ada huruf khafat atau huruf jar yang dibuang maka majrurnya atau mahfudnya yang dikhafatkannya atau yang dijarkannya di nasab irobnya apa mansubun ala naz'il khafidhi dinasabkan karena dibuang yang mengkhafatkannya yang sering kita dengar ya seperti lugotan iya atau awalan akhiran maksudnya apa fil lugati ya. fil awal wa fil akhir gitu. jadi huruf yang menjarkannya dibuang sehingga tatkala dibuang maka dia langsung atau syara'an ya. tiba-tiba nasab berarti apa nazil khafid ada huruf khafid yang dibuang wa Sulaiman birraf'i badalun min raji Sulaiman dirafa'kan Sulaimanu ya sebagai badal dari roji. Ya, roji kan fa'il. Siapa fa'il di sini yang mengharap yaitu Sulaiman. Huwa huwa. Ya, dia dia juga yang mengharap ya Sulaiman. Sulaiman yang, yang berharap. Itu badal. Ya. Meskipun ada pula yang mengatakan sebagai atfu bayan sebagai penjelas. Ya boleh i'rab salah satunya boleh badat atau boleh atau bayan hanya saja yang berpendapat atau bayan itu ayakuna a'raf harus lebih ma'rifat ya, dari sebelumnya siapa Sulaiman wa ismun nadim nama pembuat syair tersebut ya. nama pembuat syair pembuat nazim ya. bait syair wasmu abihi Husain nama bapaknya Husain ibnu Muhammad ibni Syarabi washtahara bil afandi dan beliau masyhur ya, dengan panggilan afandi jadi sebagai bahasa Turki yang dimaksudkan dengannya sebagai bentuk pengagungan مرة Wahwa syafi'iyul madhab Dan beliau teranggap sebagai madhab syafi'i Kemudian Ahmadiyul khirqati Syaduliyul Syaduliyul tariqati Dikatakan di bawah di situ oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma libasul khirqah allati yalbasuha ba'dul masyayikh lil muridin. Jadi kalau ini pakaian yang di, biasa dipakai oleh muridin. Muridin itu istilah yang digunakan oleh orang sufi. Ya, kalau kitanya murid, santri, ya, itu murid. Murid ini istilah orang sufi. Hmm dipakai oleh masyaikh lil muridin guru-guru orang-orang sufi pakaiannya Kenapa pun ini tidak dicontohkan dalam sunnah, tidak ada. Hanya bentuk fanatik terhadap tokoh. Ya ketika tokohnya pakai pakaian itu, dia mencontoh terhadapnya. Demikian pula dia mengikuti tarekat syadzudi di sini. Tarekat yang dia tempuh. Baik. Allah taala alam bisawab. Subhanallah,